yukngaji.net Kumpulan ceramah dan kajian Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Bila rahimakumullah Jumpa lagi di yukngaji.net Pada kajian buku 99 Tanya Jawab Perkara Solat Karya Tuan Guru Ustadz Haji Abdul Somad LCMA Sahabat Villa, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, enteng jodoh, dan tentu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, kita lanjutkan kembali pada pertanyaan yang ketujuh. Nah, ya, langsung saja kita akan bahas eh, pertanyaan ketujuh dari buku 99 tanya jawab seputar sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum perempuan sholat berjamaah di masjid? Nah, jawab. Di sini ada dua hadis yang berbeda. Yang pertama, An Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Solatul mar'ati fi baitiha afdalu min solatiha fi hujratiha wa solatuha fi makhda'iha afdal min solatiha fi baitiha. Yang artinya dari Abdullah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Solat perempuan di dalam bait atau di dalam rumah lebih baik daripada solatnya di dalam hujur. Nah, sholat perempuan di dalam mahda' lebih baik daripada solatnya di dalam bait. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menunjukkan makna bahwa perempuan lebih baik solat di tempat yang jauh dari keramaian Kemudian ada hadis yang kedua. Hadis yang kedua saya bacakan. An Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala La tamna'u ima Allah masajid Allah. Artinya dari Abdullah bin Umar sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Janganlah kamu melarang hamba Allah yang perempuan ke rumah-rumah Allah atau masjid. Ada riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian dipaparkan pula di sini pendapat Imam An-Nawawi. Imam Nawawi adalah ya imam atau imam yang terkenal di kalangan madhab syafi'i. Saya akan bacakan artinya saja ya, jika tidak menimbulkan fitnah, perempuan tersebut tidak memakai wangi-wangian yang membangkitkan nafsu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu larang hamba Allah yang perempuan ke rumah-rumah Allah atau masjid. Hadis ini dan yang semakna dengannya jelas bahwa perempuan tidak dilarang ke masjid akan tetapi, dengan syarat-syarat yang disebutkan para ulama dari hadis-hadis, yaitu ah, tidak memakai wangi-wangian, yang membangkitkan nafsu, tidak berhias atau berlebihan, kemudian tidak memakai gelang kaki yang diperdengarkan suaranya, tidak memakai pakaian terlalu mewah, juga tidak bercampur aduk dengan laki-laki, dan tidak mudah belia. Ini diambil atau dikutip dari kitab uh, Syarah An-Nawawi ala Sahih Muslim. Kemudian dikuatkan pula di sini ada pendapat ulama kontemporer yaitu pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Jadi beliau masih hidup ya sampai sekarang masih hidup syekhnya. Kata beliau, kehidupan modern telah membuka banyak pintu bagi perempuan. Perempuan bisa keluar rumah ke sekolah, kampus, pasar, dan lainnya. Akan tetapi tetap dilarang untuk pergi ke tempat yang paling baik dan paling utama yaitu masjid. Saya menyerukan tanpa rasa sungkan. Berikanlah kesempatan kepada perempuan di rumah Allah Subhanahu wa taala agar mereka dapat menyaksikan kebaikan, mendengarkan nasihat, dan mendalami agama Islam. Boleh memberikan kesempatan bagi mereka selama tidak dalam perbuatan maksiat dan sesuatu yang meragukan, selama kaum perempuan keluar rumah dalam keadaan menjaga kehormatan dirinya dan jauh dari fenomena tabarruj. Apa tabarruj? Tabarruj adalah bersolek ala jahiliyah, yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah rabbil alamin. Sahabat fillah rahimakumullah, jadi dari penjelasan buku ini dapat kita pahami bahwa bagi wanita tentu solat yang paling afdol bagi wanita adalah di rumah ya. Solat fardu yang afdol bagi seorang wanita adalah di rumah. Akan tetapi jika atau apabila wanita itu ingin sholat di masjid, maka kita dilarang untuk melarangnya atau menahannya karena bertentangan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jadi dilarang kita untuk mencegah atau melarang hamba Allah yang perempuan ke rumah-rumah Allah. Ya, ini Artinya bahwa menunjukkan seaftul aftul atau sebaik-baik solat bagi wanita adalah di rumah meskipun tidak boleh kita melarang mereka untuk pergi ke masjid. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki maka seaftul aftulnya solat fardu adalah berjamaah di di masjid. Kalau solat sunnah tentu aftulnya di di rumah. Demikian, mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya cukupkan. Wallahul muwafiq illa aqwami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.